Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa amma ba'd. Sampai mana tadi? Kalau cerita untuk ingat aja. Ya. Jadi kita sampai poin ke berapa tadi? 11 yaitu tidak perlunya atau tidak harus terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau person yang kita tahdir. Dan ini diterapkan oleh Syekh Robi ketika beliau melakukan perjalanan dakwah ke negeri Sudan. Beliau bercerita di dalam kitabnya al hathar al-Mawaddah wal istilah ini sudah diterjemahkan di Indonesia dengan judul dakwah salaf, dakwah penuh hikmah. Dakwah salaf, dakwah penuh hikmah diterbitkan oleh penerbit Paulan Karima dari Purwokerto. Penerbit ini. Dia bercerita, sesampainya saya di bandara Sudan, para pemuda Ansar Sunnah yaitu suatu eh, organisasi di Sudan memberitahukan berkata kepada saya, wahai Syekh, sebelum antum berdakwah saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada antum. Kata Syekh, tafadhol, silahkan. Kata pemuda itu, silahkan. Antum ketika berdakwah menyebutkan apa saja, mau masalah tauhid, mau masalah bid'ah, mau masalah syirik, mau masalah eh, sunnah. Yang jelas silahkan sebutkan, tapi jangan sampai engkau menyinggung tarekat Tijaniyah. Menyebutkan nama apa? Tarekat Tijaniyah. Dan jangan sampai antum mencaci maki tokoh-tokoh mereka. Karena di sana yang tarekat yang paling besar adalah tarekat apa? Tijaniyah. Kata beliau, oh iya, apa? Betul. Akhirnya kata saya saya mengikuti anjuran mereka. Katanya wallahi ketika saya meniti jalan ini, metode ini yaitu kita bicara masalah tauhid tanpa bicara masalah syirik itu semuanya dibahas tanpa sama sekali menyinggung tarekat tijaniyah. Wallahi katanya, setiap saya masuk ke dalam masjid untuk ngasih ceramah, setelah ngasih ceramah anak nggak bisa keluar dari masjid karena semua jamaah masjid berusaha untuk salaman dan mencium serta mendoakan syekh kemudian kata beliau satu masjid, dua masjid, tiga masjid dan hampir rata-rata semua masjid seperti itu sambutan dari masyarakat Sudan akhirnya pentolan tarekat sufi yang ada di sana paham bahwasanya adalah ancaman yang sangat apa ya hal berbahaya. Maka akhirnya mereka melakukan suatu makar untuk mengundang Syekh Robi mengadakan ceramah di satu lapangan besar. Kemudian setelah itu mereka ngasih ceramah. Akhirnya pada hari yang ditentukan Syekh Robi menyanggupi beliau memberikan ceramah masalah tauhid, masalah syirik, masalah ini sebagainya selesai naik pentolan mereka. Nah, pentolan mereka ini begitu ngomong dia mulai membolehkan istighosah dengan selain Allah, membolehkan tawasul yang syirik. Kemudian pendek kata dia berusaha untuk membantah semua apa yang dikatakan oleh Syekh Harbi. Ketika dia ngomong, dia yang dia bawakan adalah perkataan Sokrates, perkataan orang-orang yang gak jelas, hadis-hadis doif, hadis-hadis mulu. Akhirnya setelah dia selesai, Syekh Rompi berdiri. Wahai para jamaah sekalian, para hadirin sekalian. Apakah kalian semua mendengarkan bahwasanya orang tadi itu membawakan firman Allah dan firman eh, dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka semuanya menjawab enggak. Yang dibawakan oleh orang tadi hanyalah perkataan-perkataan ulang orang-orang yang kalian anggap sebagai orang yang khurafat. Sokrates itu kan orang pemikiran filsafat. Kemudian dia nggak membawakan hadis-hadis yang sahih, yang dia bawakan adalah hadis-hadis yang gaib dan palsu. Katanya orang yang tadi Sufi tadi bantah memba, apa, gantian membantah Syekh Robi dengan mencaci maki Syekh Robi dengan kata-kata yang kotor. Saya itu jawaban saya hanya mengatakan jazakallah khair, barakallah fiik, jazakallah khair, barakallah fiik, selesai. Kata Syekh Robi, wallahi katanya. Besoknya hari keesokan harinya di pasar-pasar dan di masjid-masjid orang-orang Sudan pada ngomong bahwasanya kemarin orang sufi kalah. Kemudian setelah itu beliau melakukan perjalanan ke beberapa kota yang lain, kota Kasala, kemudian Torik. dan ketika sampai di Torik, mereka masuk ke dalam masjid-masjid. Setelah masuk beberapa masjid, ada seorang pemuda juga Ansarul yang mengatakan, Syekh, tinggal satu masjid yang belum bisa kita masuki. Loh kenapa? Di sana adalah merupakan markasnya Tarekat Jijaniyah. Dan mereka sangat fanatik terhadap tarekat mereka Khair insya Allah kata. Akan kita coba. Nanti kita akan sholat di sana dan kita minta izin. Mau ngomong. Kalau misalnya dibolehkan silahkan. Kalau nggak dibolehkan ya kita akan pulang. Tapi jangan maksa. Kata beliau. Benar. Akhirnya mereka sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Syekh minta izin kepada imamnya. Imamnya jelas pembesar tarekat Tijaniyah. Boleh nggak saya ceramah di sini? Oh silahkan. Kan tamu kan gak enak kan? Kamu dari Arab lagi, dari Saudi ini kan Sudan. Dari Madinah atau dari Mekah ini kan kota suci, nggak mungkin dia nolak. Akhirnya diperbolehkan. Nah, ketika dia Syekh berbicara masalah tauhid, maksudnya sempat menyinggung suatu hadis perkataan Aisyah yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya dalam keadaan sadar berarti dia telah berdusta dengan kedustaan yang besar perkataan Aisyah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tengah-tengah ceramah beliau bicara masalah ini. Langsung orang tadi wallahi sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia. Kata Surabi, khair. Anak kira Aisyah lebih tahu tentang kondisi Nabi daripada antum. Kalau misalnya Aisyah tahu, kenapa kok nggak ada? Kenapa kok Aisyah berkata seperti ini? Akhirnya mencaci maki senjatanya orang tuh kalau lagi kalah kan kayak gitu tercimaki akhirnya kata saya isbir akhi sabar sabar sabar tunggu sampai anak selesai jawaban nanti antum tanya lagi silahkan kalau bisa anak jawab anak jawab kalau nggak bisa antum kalau nggak bisa anak jawab anak katakan wallahu alam akhirnya kata saya anak melanjutkan lagi untuk ceramah dan anak sengaja nggak ngelihat orang tadi ceramah sampai ada isak azan komat. Nah, ketika komat itu Syekh Robi didorong untuk apa? Untuk jadi imam. La la la la la. Biar imam antum aja yang imami. La wallahi ya Syekh, antum harus jadi imam. Dipaksa sama makmumnya. Akhirnya betul. Syekh Robi sholat, bisa sama mereka, kemudian keluar. Nah, ketika keluar, Syekh Robi tanya kepada jamaah Ansor Sunnah yang bersama beliau, mana tadi imamnya kok nggak kelihatan? Kata orang-orang jamaah Ansar Sunnah, dia diusir. Siapa yang usir? Jamaahnya sendiri. Kata beliau, itulah yang terjadi wahai saudara-saudaraku. Kata Syekh Robi. Singkatnya, kalau misalnya kita berdakwah di hadapan mereka dan kita membodoh-bodohkan tarekat Tijaniyah di hadapan mereka, mereka nggak akan cukup mengusir kita, bahkan mereka akan memenggal leher kita. Kata beliau seperti itu. Maka ini pentingnya lemah lembut dan hikmah di dalam berdakwah. Contoh nyata. Bahwasanya berdakwah ketika kita ingin mentahdir dari ahlul bid'ah dan saat itu tidak membutuhkan untuk menyebutkan nama maka tidak perlu disebutkan na nama dan tadi sudah anda sampaikan kapan kita boleh menyebutkan apa nama dan silahkan yang tadi nggak datang bisa dilihat di makalah sekali lagi di sini kita bukan sedang melarang untuk mentahdir dengan menyebutkan nama. Karena Rasulullah SAW pun pernah mentahdir dengan menyebutkan nama. Karena sebagian orang sekarang ada yang mengatakan gak boleh antum itu menyebutkan nama. Karena ada hadis-hadis yang melarang gini-gini-gini. Kita katakan seakan-akan antum lupa atau pura-pura lupa bahwasanya ada juga hadis yang menunjukkan bolehnya menyebutkan na nama ketika tahdir. Jadi sekarang adalah kapan kita menyebutkan nama dan kapan tidak. Kita harus hikmah dalam hal ini. Contoh ke-12. Ketika seorang da'i atau ustaz salafi diundang untuk misi di masjid Ahlul Bidah. Dia boleh memenuhi undangan tersebut. Seandainya ada catatannya tidak menimbulkan fitnah dan diharapkan ada maslahat. Ini penting karena ada sebagian orang yang e, caranya untuk menjatuhkan atau mentahdir dari saudaranya caranya adalah karena fulan ngisi di misalnya masjidnya orang M misalnya atau ngisi di masjidnya orang NU misalnya atau ngisi di masjidnya orang ini misalnya. Ini yang seperti ini itlak secara mutlak hukum seperti ini keliru. Karena sebenarnya hukum asalnya adalah boleh kalau memenuhi syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri Dan saling tolong menolong kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan saling tolong menolong atau bekerja sama dengan ahlul bid'ah sekalipun seandainya memenuhi syarat-syarat maka akan termasuk ke dalam firman Allah Ta'ala tadi. Apa syaratnya? Ada empat. Yang pertama adalah bekerja sama dengan ahlul bid'ah akan dianggap termasuk bekerja sama yang dibolehkan di dalam agama Islam seandainya memenuhi berapa syarat? Empat. Yang pertama, kerjasamanya dalam perkara yang hak. Bukan kerjasama misalnya memberontak kepada pemerintah. Ini jelas nggak boleh. Kerjasama, yang contohnya kerjasama memberikan pengajian, misalnya baca kitab tauhid. Ini benar, nggak apa-apa. Syarat yang kedua, mempertimbangkan masalah dan madarat. Besar mana masalah sama madaratnya? Besar kita penuhi undangannya atau tidak? Atau madaratnya lebih besar kalau misalnya kita penuhi undangan tersebut. Kalau misalnya sudah kita pertimbangkan masalahnya lebih besar untuk kita penuhi undangan tersebut, maka saat itu kita penuhi undangan itu. Seandainya tidak, maka tidak. Yang ketiga, ahlul bid'ah tadi tidak memanfaatkan kerjasama ini untuk menyebarkan bid'ah mereka al-bidah yang kita tempati tadi tidak menjadikan acara ini atau wujud kerjasama ini sebagai sarana untuk menyebarkan bidah mereka. Misalnya, dia mengadakan acara, mengundang kita. Tapi sambil mengundang dia menyebarkan semacam brosur yang isinya lebih bidah-bidah mereka. Ini berarti mereka ngambil kesempatan di dalam kesempitan. Kalau yang seperti ini maka tidak boleh. Yang keempat adalah mempertimbangkan norma-norma hajar. Artinya orang ini layak dihajar atau enggak. Kalau misalnya enggak layak dihajar, maka saat itu kita penuhi undang. Maka suatu aneh sekali kalau misalnya ada seorang dai atau ditahjir gara-gara dia ngisi di tempatnya ahlul bid'ah. Padahal seandainya dia memenuhi syarat syarat ini maka enggak apa-apa. Kita dapatkan bahwasanya Syekh e, bin Baz sendiri ngisi pengajian di suatu yayasan sosial yang jadi masalah di Indonesia. Namanya kata-kata yayasan Ihya Uturah. Saya bin Bas ngisi lewat telepon pengajian biasanya Yayasan Toros. Apakah beliau ditahdir gara-gara ngisi seperti ini? Kalau memenuhi syarat-syarat tadi enggak. Kemudian saya Utsaimin juga mengisi pengajian di hadapan pramuka, pramuka Saudi. Asal tahu aja pramuka Saudi itu rata-rata dipegang sama orang-orang pergerakan. Apakah kemudian saya Utsaimin jadi sururi karena beliau ngisi di tempatnya orang-orang pramuka? Enggak. Termasuk juga tadi contoh yang barusan lewat apa? Hah? Saya Romi sendiri ngisi di masjidnya orang-orang apa? Orang Tijani itu lebih parah ya, Orang-orang Tijani mereka itu mempunyai namanya salawat fatih. Ya, salawat fatih itu salawat yang kalau baca ini pokoknya sudah lah kayak dapat tiket masuk surga udah. Enak banget membaca salawat kayak gitu masuk surga. Inilah contoh, maka keliru sekali. Seandainya itu dijadikan sarana tanpa memperhatikan eh, norma-norma uh, yang saya sebutkan tadi untuk mentahdir seseorang. Yang ketiga 13 mengamalkan hal-hal yang biasa dikerjakan masyarakat. Selama diperbolehkan dalam agama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik hati masyarakat. Kalau misalnya mereka biasa melakukan itu, kita kerjakan itu. Selama tidak menyelisih apa? Syariat. Selama perka perkara itu boleh. Nanti akan anak si contoh banyak. Bahkan di dalam Islam, boleh seseorang meninggalkan amalan yang afdol, ngambil yang enggak afdol, dengan tujuan apa? menarik hati masyarakat. Wah, kalau kayak gitu, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula hadatsatu ahdi qaumika bil kufur, lanaqattul Ka'bah wa la ala asasi Ibrahim." Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaum kamu, orang-orang Quraisy baru masuk Islam, niscaya Ka'bah itu akan apa? akan anak hancurkan, kemudian anak bangun seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sebenarnya Ka'bah ini afdolnya dibangun kayak pondasinya Nabi siapa? Ibrahim. Cuman sekarang itu karena orang Quraisy itu kehabisan duit, akhirnya dibangunnya nggak seperti apa? Pondasinya Nabi Ibrahim. Berarti yang afdol yang mana? Yang kayak pondasinya Nabi Ibrahim. Kenapa ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang afdol ini? Kemudian beliau lebih cenderung untuk membiarkan yang gak afdol ini. Karena dengan tujuan untuk menarik hati apa? Hati orang-orang Quraisy. Takutnya nanti kalau misalnya dia maksakan diri untuk mengerjakan yang afdol ini, takutnya nanti orang Quraisy malah apa? Malah kafir lagi, malah murtad. Ini dalil salah satu dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dan banyak perkataan para ulama yang menunjukkan hal itu. Anda sebutkan di sini perkataan Imam Zailai dari kalangan mutakodimin, kemudian dari kalangan muasirin eh, yang hidup di abad ini anak bawakan perkataan mufti Saudi yaitu Muhammad Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali anak bawakan di sini perkataannya. Sekarang anak akan bawakan contoh-contoh amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menarik hati masyarakat. Yang pertama masalah pakaian. A. Masalah pakaian. Seyogianya kita, Salafiyun, Gak usah tampil beda dengan pakaian yang ada di masyarakat. Karena yang disunahkan di dalam agama Islam adalah dalam masalah pakaian kita menyesuaikan dengan pakaian yang ada di negeri kita, di masyarakat kita. Dan ini disebutkan banyak ulama. Masalah pakaian kembalinya ke dalam adat, bukan kembali ke dalam harus pakai pakaian misalnya jubah, harus pakai pakaian Pakistan, harus pakai topi putih, enggak tapi kembalinya kepada apa? Apa yang ada di masyarakat dia. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Ibnu Aqil, disebutkan oleh Abdul Qadir Jailani, disebutkan oleh Safar ini dan termasuk disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Karena semuanya mungkin perkataan mereka di dalam makalah anak. Itu yang sunnahnya. Termasuk juga Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi ketika kita pulang kampung, orang kampung kan nggak tahu apa-apa. Mereka biasa pakai, yang kayak sarung itu sudah biasa sekali. Tahu-tahu kita pulang-pulang habis ngaji pulang pakai jubah. Pakai saup itu yang panjang sampai ke bawah. Itu kan di kampung pakaiannya cewek kan? Mereka tahunya itu adalah daster. iya kan? Sekarang kalau misalnya kita pulang kampung kayak gitu, apakah nggak menyebabkan mereka itu justru lari dari kita? Pertama, itu nggak sunnah. Karena yang sunnah adalah kita mengikuti apa? Mengikuti apa yang ada di masyarakat. Yang kedua, yang nggak nyunah itu mengakibatkan orang lah lari. Jadi mengumpulkan dua keburukan. Termasuk juga masalah topi kayak gini misalnya. Di masalah kita nggak biasa pakai topi putih. Biasanya pakai apa? Peci nasional. Nggak apa-apa. Orang ngira, oh kok ada ya salami pakai kayak gitu? Nggak apa-apa. Anak kalau di rumah pakai kayak gitu, anak. Cuma di sini aja nanti umumnya di sini nggak pakai itu. Makanya anak ikut aja. Tapi kalau di rumah umumnya adalah pakai peci hitam. Anak pakai itu. jadi kita berusaha untuk tidak membedakan diri dari masyarakat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai gamis. Karena nanti dikatakan aja dikira nggak boleh pakai gamis. Karena pakaian yang paling dicintai oleh Rasul SAW adalah gamis. Bukan berarti kita nggak boleh pakai gamis kita boleh pakai gamis seandainya daerah kita emang di situ tersebar pakaian apa? Gamis, silakan. Enggak apa-apa pakai seperti itu. Atau misalnya di daerah atau misalnya saat itu kita ya paling gampangnya ya, paling enaknya adalah kalau misalnya kita sholat pakai sarung. Itu sudah paling apa? Sudah paling luas, leluasa gitu. Paling leluasa buat kita. Karena apa? Karena dari satu sisi sarung itu lebih apa? Lebih menutup aurat. Kalau celana panjang emang boleh. Nanti akan kita bahas masalah celana panjang yaitu bantolon ini hukumnya apa? Karena bantolon pun dipersisikan para ulama. Ada yang mengatakan itu tasyabuh menyerupai pakaian orang kafir. Ada yang mengatakan itu nggak termasuk tasyabuh. Cuman semuanya udah harus sebutkan di sini dalilnya apa, siapa yang mengatakan nggak tasabuh dan apa dalilnya dan anak yang itu yang, yang itu yaitu masalah bolehnya pakai apa pantolon yaitu pakai celana panjang yang biasa dipakai di Indonesia seperti ini dengan syarat dengan syarat tidak isbal kemudian tidak sempit tidak ketat ketat dinilainya kapan ketat tidaknya suatu celana dinilainya kalau dia lagi berdiri kalau berdiri kelihatan ketat enggak kalau misalnya kelihatan ketat berarti ini enggak boleh tapi kalau misalnya ketika berdiri ketika dia dalam posisi berdiri itu nggak kelihatan ketat nggak kelihatan nempel tapi kelihatannya nanti ketika dia sujud atau ruku, maka hal itu tetap dianggap sebagai celana yang diperbolehkan. Jadi yang jadi patokan adalah ketika dia apa? Berdiri, bukan ketika dia sujud. Karena ketika sujud yang lebar pun akan apa? Akan ngecap. Seperti itu. Dan juga di antara syarat yang lain adalah jangan tipis celananya. Jangan jadi kain tipis. Ini jamaah haji kita di mana? Di Saudi itu menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi di Saudi itu biasa di, di kalau pakai saub baju panjang itu dalamannya kan pakai celana putih. Celana putihnya itu dari bahan baju. Nah, dari bahan baju. Jadi masya Allah ya. Kelihatan banget. Itu tapi kan sama orang Saudi ditutup apa? Ditutup baju putih juga. Nah ini sama orang Indonesia kalau ke sana banyak di antara mereka pakai celananya yang buat dalaman itu buat luar Akhirnya kita ya Allah, ketika mereka sujud merah, kuning, hijau. Sedih sekali anak lihat ini. Ya Allah. Tapi ya begitulah orang awam. Maka itu salah satu syaratnya adalah nggak boleh apa? Nggak boleh transparan. Silahkan. Nanti masalah apa dalilnya yang boleh kan bantolun yaitu tanah panjang ini semua anda sebutkan di sini karena waktunya nggak memungkinkan kemudian siapa ulama-ulama yang membolehkan anda sebutkan di sini dengan catatan sebaiknya sebaiknya kalau kita sholat dan kita memakai celana panjang sebaiknya kita memakai baju yang bisa menutupi uh, apa pantat kita supaya lebih tertutup aurat kita ketika sholat sholat. Entah itu pakai sarung, entah itu pakai baju yang agak panjang, bukan sekedar pakai baju koko sehingga nanti ketika sujud pantat kita kelihatan ngecat. Itu seperti itu. Ini sebaiknya, sebaiknya nggak nggak diwajibkan. Karena sebagian ulama mengatakan hukumnya sah. sholat itu hukumnya tetap sah, cuman makruh. Cuman makruh. Ini pendapat yang disampaikan oleh diantaranya Syekh Mukbil Al-Hadi dan juga Eh, bisa dilihat di fatwanya Syekh Saleh Fauzan. Kemudian uh, yang contoh yang B diperbolehkan bagi kaum pria untuk memakai celana pas di atas mata kaki dan nggak harus sampai pertengahan betis termasuk sarung dan ini ada hadisnya sudah saya bawakan di sini hadisnya sahih perkataan para ulama juga anda sebutkan perkataan Syekh Utsaimin di sini dan juga perkataan Syekh Bakar Abu Zaid antum bisa rujuk di sini semuanya yang mengatakan bolehnya hal tersebut dari satu sisi hal tersebut akan menarik hati masyarakat lawong nah, kita saja kalau misalnya pakai celana di atas mata kaki itu kan sudah jadi apa jadi tontonan masyarakat kan apalagi kalau misalnya kita naikkan sampai betis kita pakai celana aja di atas mata kaki itu sudah jadi pandangan miring bagi masyarakat. Apalagi kalau misalnya kita naikkan sampai ke pertengahan betis bagi masyarakat yang sangat awam, termasuk masalah sarung. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang sangat awam, mereka akan lihat, ih kok tinggi banget ya sarungnya, kenapa ya? Nah, pikirannya udah macam-macam, teroris atau apa dan sebagainya. Padahal kita kan bantah orang-orang teroris, masa dikutuk teroris? Jadi itu adalah suatu hal yang cukup penting, kita harus mempertimbangkan masalah dan mafsadah. Kita nggak mengingkari bahwa itu hukumnya sunnah. Ketika kita berada di suatu komunitas yang mereka sudah biasa memandang hal tersebut, silahkan, silahkan menikah sampai pertengahan ber betis. Silahkan misalnya kita tinggal di Jamil Rahman, Jamil Rahman nanti aja kita mau pakai setengah betis kayak mau asal lima hati hati atas mata kaki itu nggak nggak nggak jadi pandangan kan sudah biasa. Tapi ketika kita pulang misalnya ke rumah kita, ke rumah kita di kampung yang mereka sama sekali baunya akidah tauhid saja mereka nggak mencium. Nah, apalagi sampai masalah-masalah apa? Masalah-masalah isbar Ini perlu di, dijelaskan. Tapi bukan berarti kemudian ah kalau kayak gitu berarti hikmah deh kita turunin dikit di atas di bawah mata kaki hikmah hikmah. Orang kayak gitu kan nggak enak sama kelihatan sama uh, eh, ustadz ustazah TPA yang ada di kampung itu hikmahnya. Itu bukan hikmah itu, Om. Kemudian c uh, eh, kaum wanita boleh memakai pakaian selain hitam. Akhwat atau kaum wanita boleh memakai pakaian selain hitam. Dalilnya banyak. Di antaranya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi sendiri. Beliau pernah memakai, mereka pernah memakai berwarna merah merahnya mesti bukan merah PDI ya nanti dia kayak merah PDI dan juga eh, ini hadisnya diriwayatkan oleh ibnu Abi Syaibah dan Sahih Al Syalbani kemudian ada juga salah seorang sahabi ya bernama Ummu Khalid pernah memakai baju yang berwarna hijau dan kuning bergaris-garis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga istrinya Abdurrahman bin Zubair pernah memakai jilbab berwarna hijau ini semua menunjukkan bahwasanya wanita itu nggak harus pakai pakaian apa hitam dan juga fatwa dari Lajnah Daimah yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Syekh bin Bas, oleh uh, Syekh Hudayan, oleh Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdul Qud, mereka mengatakan boleh bagi wanita untuk memakai selain hitam. Termasuk Syekh Albani sendiri mengatakan boleh memakai selain hitam. Jadi nggak harus ya. Karena sebagian akhwat memandang bahwasanya harus pakai hitam. Enggak, enggak harus. Enggak harus memakai hitam. Anak pernah ya, pengalaman pribadi. Kalau Idul Fitri itu kan disunahkan untuk mana? Sholat kan? Sholat Idul Fitri di mana? Di, di lapangan. Untuk amal sunnah itu istrinya juga suruh keluar. Tapi Anas bikin syarat boleh keluar tapi harus bikin jilbab yang berwarna putih. Sadar yang berwarna putih. Tapi yang yang tebel dong, maksudnya yang tipis. Yang tebel. Akhirnya alhamdulillah ketika dia pergi ke sana kayak gak ada bedanya sama yang lain jadi nggak nggak apa nggak mengundang pandangan justru kalau misalnya pakai hitam orang semakin apa semakin ngeliatin tapi kalau ketika dia pakai putih sama kayak yang lain jadi nggak jadi bahan perhatian kalau dia pakai hitam yang lainnya putih tahu-tahu hitam kayak ada iklan semuanya merah tahu-tahu ada yang hijau <laughs> yang seperti ini itu justru kita pengennya orang nggak ngelihat istri kita malah jadi istri kita jadi ton tontonan. Jadi boleh seorang wanita itu memakai pakaian selain hi, selain hitam. Kemudian D. Contoh D. Seorang ikhwah yang ingin menjadi imam di suatu masjid yang biasanya bacaan bas malahnya di dalam surat Al-Fatihah itu dikeraskan Iya kan? Ada kan? Banyak. Itu dia boleh untuk mengeraskan dengan tujuan untuk menarik hati masyarakat. Yang kita pelajari afdolnya adalah dengan suara yang apa? Sir, nggak keras. Tapi boleh untuk mengeraskan. Dalilnya ada saya sebutkan di sini hadisnya sahih dan perkataan ulama juga ada baik ulama mutaqaddimin yang terdahulu maupun sekarang di antaranya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Qayyim, Az-Zailani, ini taqaddimin. Dan juga dari mata akhirin ada juga cuman belum Anda nukilkan di sini di antaranya perkataan Syekh Mukbil sendiri dan juga Syekh eh, Ahmad An-Najmi. Itu semuanya boleh. Mungkin kita mau ah apa sih? Cuma sekedar bismillah aja masa jadi masalah eh aku belum tahu yang belum terjun ke masyarakat. Itu masalah sekecil itu itu jadi masalah yang besar di masyarakat. Kita nggak tahu karena belum merasakan. Ketika kita suatu ketika Sholat di situ dan biasa imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kayak itu. Tahu-tahu kita langsung Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagian mereka meyakini sholatnya nggak sah dan harus diulangi. Jadi bukan suatu hal yang remeh. Kita mungkin biasa aja. Tapi sebagian orang fanatik banget. Maka saat itu kita boleh untuk mengeraskan basmalah kita memang karena memang ada hadisnya. Nah, meskipun lebih afdolnya adalah di disirkan karena itu yang lebih banyak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Bagi ikhwah yang menjadi imam sholat raweh di masjid yang biasa sholatnya empat empat tiga, maka dia boleh mengikuti empat empat tiga dan tidak harus saat itu merubah menjadi dua dua dua dua dua satu. Karena yang afdolnya adalah dua dua dua dua satu. Kalau yang empat empat tiga ini ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Hadisnya adalah riwayat uh, riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan hal tersebut. Cuman yang lebih afdolnya adalah dua dua dua dua sebagaimana disebutkan oleh para ulama karena itu adalah dari sabda Nabi, salatul laili masna masna. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwasanya summa yusolli arba'an pada atas an husnihinna wa tulihinna summa yusolli arba'an pada atas an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salatan. 443. Ini ya. ada hadisnya juga. Meskipun sebagian ulama memahami nggak seperti itu, tapi Imam Nawawi mengatakan hadis menjelaskan bolehnya sholat 443. Jadi nggak nggak usah memaksakan diri ketika kita baru pulang eh, ke sini udah ngaji di mahat ilmi misalnya bacanya sudah bagus pengen menerapkan hal ini itu juga jangan terlalu ngotot kalau misalnya nanti akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar mereka akan lari dari kita eh bagi imam yang makmum di masjid yang biasa kunut subuh dia boleh mengangkat mengangkat tangan mengamin wah kok aneh saya Muslimin berkata lihatlah para imam kaum muslimin mereka benar-benar memahami nilai-nilai persatuan Imam Ahmad berpendapat bahwa kunut sholat subuh adalah bid'ah Meskipun demikian beliau berkata, jika engkau sholat di belakang imam yang kunut, maka ikutilah kunutnya. Dan amilah doa imam tersebut. Ini juga fatwanya Syekh Abdul Musin Al-Ambad. Loh, kan kita menganggap hadisnya taif. Kita kita menganggap hadisnya taif, tapi dia menganggap hadisnya apa? Sahih. Biar antum tahu saja, hadis masalah kunut ini adalah merupakan salah satu hadis yang cukup kuat perselisihannya. Apakah dalam pensohihan atau pendaifannya. Maka untuk mengatakan kunut subuh itu sebagai bid'ah berat. Karena ada sebagian sahabat yang juga kunut subuh. disebutkan, Anda sebutkan semuanya di sini siapa sahabat-sahabatnya dan Anda sebutkan itu asarnya itu semuanya adalah sahih atau hasan. Dan juga Anda sebutkan perkataan-perkataan para ulama yang mereka mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Jadi susah untuk dikatakan kunut subuh itu sebagai bid'ah. Maka ini masih dalam taraf perbedaan di antara pendapat yang para ulama yang masing-masing masih ada tarik ulur memiliki dalil. Beda kalau misalnya masalah e, mengeraskan niat usolli. Usolli solata ah, az-zuhri misalnya. Ini gak ada dalilnya. Ini kita ini beda, kita katakan ini beda. Tapi kalau misalnya kayak kunut, ini susah untuk mengatakan beda karena para sahabat pun melakukannya. Karena sebutkan di sini semuanya dan juga para ulama melakukan dan ada hadisnya meskipun kita menganggap hadis itu apa? Baik. Loh kalau begitu gimana kalau misalnya kita jadi imam? Kalau jadi imam kita meyakini hadisnya doif maka kita tidak boleh kunut. Kalau kita meyakini hadisnya doif. Kalau kita meyakini hadisnya hasan silahkan kunut. Tapi kita meyakini hadisnya doif maka nggak kunut. Kalau jadi imam gimana? Eh kalau jadi makmum gimana? Kita meyakini hadisnya dhaif tapi imamnya meyakini hadisnya apa? Sahih. Gimana kita ikut? Iya ikut. Karena ini adalah permasalahan khilafiyah yang masing-masing masih memiliki dalil dan inilah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Seandainya dalam permasalahan khilafiyah yang masih ada dalilnya masing-masing dan dalilnya cukup kuat, maka itu seorang makmum mengikuti apa? Imam. G. meninggal bolehnya meninggalkan sholat sholat dengan memakai sandal untuk menghindari fit. Sholat dengan sandal itu adalah merupakan suatu hal yang dibolehkan berdasarkan ijma ulama. Yang menukil ijma itu adalah Imam Qurtubi dan Syekhul Islam Muhtimiyah. Taimiyah. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Tahawi dan Syekh Mukmin mengatakan bahwa hadis masalah sholat dengan sandal itulah mutawatir di, di atas derajat sahih. Hanya saja ketika kita akan mengamalkan itu kita harus mempertimbangkan apa yang akan diakibatkan dari pengamalan sunnah tadi. Udah semangat-semangat belajar. Pokoknya Nabi mengatakan khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi khifafihim wa la ni'adihim. Sisilah Yahudi karena mereka nggak sholat dengan memakai sandal dan juga tidak memakai selop. Maka silahkan sholat pakai sandal. Kita semangat-semangat pulang kampung langsung tuk tuk tuk masuk masjid pakai sandal. Mending kalau cuma benjol. kalau pulang tinggal lama berat ini. Jadi Loh berarti kalau kayak gitu kapan kita mau ngamalkan sunnah? Bisa. Kita masih bisa mengamalkan sunnah itu ketika kita misalnya sholat di lapangan. Atau ketika misalnya kita sedang bepergian. Saya yang mapala mapala ini apa? mahasiswa pencinta alam ini. Kalau misalnya dia lagi pengen sholat di, di hutan, terapkan ini sunnah. Jadi sunnah sholat pakai sadar. Jadi nggak berarti kemudian kita tinggalkan mutlak seperti itu enggak. Dan juga kita pun berusaha untuk menerangkan kepada masyarakat bahwasanya sholat di sunnah itu boleh meskipun saat itu kita belum mengamalkan. Dan Nabi SAW sendiri kadang pakai sandal kadang pakai nggak pakai sandal Maka tetap nyunah aja kalau misalnya kita sholat nggak pakai sandal Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ila." Saya terkadang melihat Nabi sholat pakai sandal, terkadang nggak sholat pakai, eh, terkadang sholat nggak pakai sandal. Jadi sama-sama boleh. Kemudian terakhir sebelum anak tutup yang poin ke-13 ini mungkin ada sebagian orang yang mengatakan loh kalau kayak gitu berarti antum sudah menggembosi orang-orang yang sedang semangat menghidupkan sunnah. Ini kita bicara menyadarkan umat untuk kembali ke sunnah, malah antum mengatakan boleh meninggalkan yang sunnah untuk tujuan apa? Menarik hati masyarakat. Bagaimana? Antum malah menggembosi kita ini lagi semangat-semangatnya menyebarkan sunnah kepada masyarakat. Akhi, yang mendorong kami untuk mengatakan hal ini bukan karena kami benci sunnah tersebut kita sepakat bahwasanya itu adalah sun sunnah. Kita sepakat bahwasanya itu adalah suatu per, suatu amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita dan dikerjakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus tahu sebelum kita menyampaikan sesuatu kita harus mempelajari kondisi orang yang akan kita hadapi. Tidak setiap kebenaran itu harus kita ucapkan saat itu juga. Meskipun itu termasuk bagian dari syariat. Demikian perkataan dari Syekh Hussein Arusyah. Bahkan perkataan Imam Syatibi, beliau menyebutkan empat tingkatan atau tiga, eh, tiga langkah sebelum kita menyebarkan sesuatu. Kata Imam Syatibi, wadhabituhu أَنَّكَ تَعْرِضُ مَسْأَلَتَكَ عَلَى syariah. Pertama, sebelum kita menyebarkan sesuatu, kita harus tahu sesuai enggak dengan syariat. Kalau sesuai, kita melangkah ke yang kedua. Fanzur fi ma'aliha bin nisbati ila halis zamani wa ahli. Kalau kita udah tahu itu ada dalilnya, kita lihat kondisi masyarakatnya. Kalau kita sebarkan ini akan menyebabkan apa? Fa illam yuaddi dhikruha ila mafsadah. Kalau misalnya nggak menyebabkan kerusakan atau mafsadah atau bahaya, fa'aridha fi dhihnika 'ala al-uqul. Saat itu baru ente ban, pertimbangkan dengan akal ente. Ini kira-kira masalah ini udah bisa nggak nangkep hal ini menurut otak mereka. Baik, udah kalau gitu sudah sudah bisa menerima. Yang keempat belum selesai. Yang keempat adalah imma 'alal umum in kana mimma taqbalu al uqul al umum wa imma 'alal khusus in kanat ghairu la'iqatin bil umum. Yang keempat adalah kita pertimbangkan kalau memang masalah bisa menerima akal mereka sudah siap otak mereka sudah siap, baru kita pertimbangkan ini hal itu bisa disampaikan di hadapan umum ketika Idul Fitri atau mungkin hanya di hadapan komunitas yang biasa ngaji sama kita. Pengajian misalnya punya pengajian di masyarakat setiap minggu sekali. Yang hadir kan paling cuma itu itu aja kan. Orang yang seperti ini mesti kan beda sama kalau lagi kumpul di mana? Di lapangan. Yang di lapangan kan boro-boro ngaji sama kita. Mungkin baru pertama kali mendengar hal itu. Dan yang ngaji sama kita mungkin sudah siap. Jadi ada empat langkah kalau kita mau menyebarkan sesuatu, kita harus tahu empat langkah ini sudah dipenuhi atau belum. Kalau tidak, kata beliau, فَإِلَّمْ يَكُنْ لِمَسْأَلَتِكَ هَذَا الْمَزَلْ hadzal عَنْهَا هُوَ الْجَارِ عَلَى وِفْقَ jari الشَّرْعِيَةِ وَالْأَقْلِيَةِ Seandainya saat itu nggak sesuai dengan empat tingkatan tadi, maka lebih baik diam. Karena itulah yang lebih sesuai dengan maslahat syariat dan maslahat secara akal. Contoh ke-14 itu contoh senantiasa berusaha bersabar dan tidak tergesa-gesa untuk memetik buah dari dakwah. Allah SWT berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah seperti ulul azmi minar rusul. Kita jangan buru-buru. Kita harus tahu dan harus paham bahwasannya masyarakat kita ini sudah puluhan tahun mereka terkungkung di dalam praktek kesyirikan dan praktek kebidahan jadi kita jangan bermimpi bahwasanya seluruh kesyirikan dan kebencian akan kita hilangkan dalam satu hari atau satu bulan. Sebagai orang putus asa, ini orang susah banget diomongi, udahlah anak tinggalkan, keliru. Jangan buru-buru apa? Mau ingin untuk memetik buah dari yang kita dakwakan. Bisa jadi kita yang menanam, nanti yang memetik buahnya adalah siapa? Keturunan kita. Sekarang coba lihat. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekarang ini asarnya, dampak positifnya, apakah sebesar ketika dulu beliau baru baru mulai dakwah? Enggak. Sekarang kalau dibandingkan dengan beliau dulu baru menebarkan dakwah, itu sudah sangat jauh sekali perbedaannya. Sangat luas. Begitu pula dakwahnya saya Mukbil. Saya Mukbil dakwahnya dulu masih di, di, di sekeliling Yaman. Tapi setelah beliau meninggal, ketika murid-muridnya menyebar kemana-mana, ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, ke Australia, lihatlah bagaimana asar dakwah beliau. Jadi kita jangan buru-buru, ah anak udah dakwah setahun, dua tahun kok nggak ada yang ngaji sama anak. Sabar ya, akhir. Fasbir kama sabar ulul azmi minyak rusul. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Ini baru berapa tahun? Setahun aja nggak nyampe. Terakhir sebagai penutup. Ini adalah apa yang dapat anak sampaikan. Dan anak berusaha, ini adalah berdasarkan ilmu karena tadi kan kita menyebutkan bahwasanya pilar hikmah itu ada berapa? Tiga. Ilmu bijaksana tidak tergesa-gesa. Yang paling penting adalah ilmu. Ilmu adalah Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang anak sampaikan tadi anak usahakan setiap yang anak sampaikan berdasarkan Quran dan hadis seandainya ketika nanti kita mengamalkan apa yang sudah disampaikan di sini kemudian ada sebagian orang yang menuduh kita sebagai pengekor bid'ah bukan termasuk ahlu sunnah maka kalau kita benar-benar yang kita jalani adalah sesuai dengan kitab dan sunnah kita akan tetap berada di dalam lingkaran ahlu sunnah meskipun orang-orang menuduh kita sebagai pengekor bid'ah asal yang kita lakukan adalah sesuai dengan kitab dan sunnah. Kita beribadah bukan berdasarkan omongan atau takut dengan cacian orang. Selama kita meyakini itu adalah sesuai dengan Quran dan hadis dan itulah sesuai dengan yang sesuai dengan hikmah dalam berdakwah, maka setiap orang mengomong apa saja kita meyakini hak dan itu memang betul-betul hak, maka sama sekali tidak akan bisa mengeluarkan kita dalam lingkaran ahlu sunnah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, meskipun orang itu memuji-muji kita habis-habisan mengatakan eh masya Allah ahlu sunnah betul-betul salafi mi'ah fil mi'ah 100%. Tapi kalau misalnya jalan kita nggak sesuai dengan Quran dan Hadis dan jalan kita tidak sesuai dengan hikmah di dalam berdakwah, maka tetap kita nggak akan masukkan tidak akan masuk dalam lingkaran ahlu sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak usah pedulikan banyak omongan kalau tidak ada dalilnya dari Quran dan dan hadis. Wallahu taala alam ingin saya ingatkan di akhir ini bahwasanya masalah ini 14 poin ini alhamdulillah sudah saya ringkas ke dalam bahasa Arab. Kemudian kami minta beberapa masyayikh di Madinah untuk mengoreksi. Karena keterbatasan ilmu yang kami miliki dan juga pengalaman yang sangat terbatas, karena ingin karena takutnya nanti salah. Jangan-jangan ini bukan termasuk hikmah. akhirnya 14 poin ini sudah anak secara ringkas ya, bukan 67 halaman segini enggak. Tapi secara ringkas anak bawakan di sini uh, dua dua lembar. Ini sudah dikoreksi oleh beberapa mas saya di antaranya adalah Syekh Ibrahim Rohairi. Kemudian Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri. Yang ketiga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Yang keempat Syekh Abdul Malik Ramadhani. Yang kelima Syekh Yusuf Dakhil yang dan yang keenam adalah Syekh Abu Ibrahim bin Sultan Al-Adnani pengarang buku Al-Qutbiyah Alhamdulillah mereka semuanya memberikan masukan dan mendukung tulisan ini dan sedianya tulisan ini adalah bab ke-10 dari tulisan yang sedang anak susun yang berjudul menjelaskan sikap jadi ini hanya bab yang ke-10 yang diperhatikan sama Syekh 10 bab ini hanya bab yang ke-10. Allah alam kapan Anda bisa menyelesaikan tulisan ini. Sebenarnya Anda nggak ingin disebarkan per bab. Anda inginnya nanti 10 bab langsung jadi tulisan menjelaskan sikap. Sikap judul lengkapnya adalah menjelaskan sikap uh, sikap yang benar di dalam menghadapi problema di dalam barisan ikhwah salafiyin di Indonesia. Sebenarnya anak inginnya uh, satu buku sudah siap untuk disebarkan, tapi berhubung panitia Katanya harus ada makalahnya. Maka terpaksa dalam tanda petik. Anak e, eh, sebarkan ini dulu